Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'du. Qala al-muallifu rahimahullah rahmatan wasi'ah fi kitab ijtima'il juyush al-islamiyah ala harabil mu'attilah wal jahmiyah. Qala ad-darimi haddasana al-hasan tabbah al-barraz haddasana Ali bin al-Hasan البزار البزار حدثنا علي قال بن الحسن قال, قال حدثنا نعم قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق عن ابن المبارك قال قيل له كيف نعرف ربنا قال بأنه فوق السماء السابعة على العرش بائن من خلقه بسم الله والحمد لله لا حول ولا قوة إلا بالله Wassalatu wassalamu rasulillah Wa ba'du Qala darimi rahimahullah Berkata darimi rahimahullah Dengan sanadnya <clears throat> Dari Abdullah Mubarak Tanyakan kepada Abdullah Mubarak Kaifa na'arifu Rabbana Bagaimana kita mengetahui Tuhan kita Qala Abdullah Mubarak menjawab Bi Bi'annahu fauqas sama'i sabi'ah Kita mengetahui Tuhan kita Dia di atas langit yang ketujuh alal arsy di atas arsy bainun min khalqi berpisah dari makhluknya tidak menyatu dengan makhluknya Al-Imam Ibn Barak adalah bagian daripada tabi'ut tabi'in jadi tabi'ut tabi'in juga meyakini Allah di atas arsy di atas langit ketujuh sebagaimana yang telah Allah terangkan dalam kitabnya dan dijelaskan nabinya yang mulia صلى الله عليه وسلم نعم قال الإمام الأسمان بن سعيد الدارمي ومما يحقق قول ابن مبارك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله يمتحن بذلك إيمانها فلما قالت في السماء قال أعتقها فإنها مؤمنة والآثار في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة والحجج mutazahiratun walhamdulillahi ala dzalik summa saqaha ad-darimi rahimahullahu taala berkata Imam Utsman bin Sa'id ad-Darimi dan diantara hal yang membenarkan perkataan Mubarak adalah perkataan Rasulullah sendiri. Tatkala beliau berkata kepada seorang budak yang ingin menikahkan tuannya, Nabi bertanya kepadanya, "Aina Allah? Di manakah Allah?" Allah uh, Rasulullah ingin menguji keimanan wanita ini, budak ini, apakah dia beriman? Karena syarat memerdekakan budak harus dia beriman. Kalau dia tidak beriman tidak boleh dimerdekakan. Syaratnya. Ya. Maka Rasulullah SAW dan asal hadis ini adalah seorang dari sahabat Nabi mendatangi Rasulullah mengadukan perihal dirinya telah menampar budaknya. Budaknya bekerja sembrono, maka dia marah, dia tampar dan dia menyesal. Dan dia bertanya kepada Nabi, apa yang harus dilakukan? Apa kafarnya kata Nabi? Bebaskan dia. Maka dibawanya budak tersebut menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah ingin menguji apakah budak ini beriman kepada Allah beriman ya kepada Rasulullah maka dia bertanya ayin Allah di manakah Allah ini hadis terdapat dalam Sahih Muslim Ahl bidah berusaha melemahkannya padahal di hadis yang fi tersihah benar ya dia ingin menguji iman hamba tersebut falamma qalat tatkala hamba ini berkata fis sama di langit makna di langit di atas langit karena kata-kata fi di dalam bahasa Arab bisa bermakna ala di atas. Kata Allah tentang perintah untuk mencari rezeki famshu fi manakibiha. Berjalanlah di penjuru bumi ini, bukan dalam bumi tapi di atas muka bumi. Kata Allah Subhanahu wa taala ya ala lisani Firaun, Firaun berkata kepada para tukang sihirnya la usallibannakum fi judhu'in nakhli. Aku akan menyalib kalian fi judhu'in nakhli di ya, pohon-pohon kurma. Makna di pohon kurma bukan dalam tapi di atas. Ai ala judhu'in nakhli. Jadi makna fis sama di langit dan kata-kata as-sama dalam bahasa Arab bisa bermakna al-ulu artinya atas. Sama yasmu sumuan artinya yang tinggi Fisama di atas atau asama yaitu adalah bangunan yang menjadi atap bagi bumi. Itu juga asama. Art, maka arti fisama ya maksudnya adalah alas sama. Di atas langit. Bukan di dalam langit. Atau di atas mananya Fil atau alas sama al marfua ah, di atas langit yang telah Allah bangun yang tujuh lapis. Ya, maka kata Nabi ketika dia menjawab fis sama di atas atau di atas langit. Atiqha bebaskan budakmu ini fa innaha mu'minatun. Sungguh dia adalah telah beriman. Ya. Ini menunjukkan Rasulullah membenarkan perkataan perempuan tersebut. Dan budak ini tak makan bangku sekolahan tak ada gelarnya, tak ada profesor doktor, tak ada LCMA. Dengan fitrahnya mengetahui Allah di atas, di atas langit. Orang kalau belum belajar ilmu kalam, fitrahnya mengatakan di atas. Kalau sudah belajar ilmu kalam, bingung mencari Tuhannya di mana. Halusinasi Tuhannya baginya. Allah ada tak bertempat, apa maknanya? Di mana Allah Nabi tak mengatakan kepada budak, jangan katakan di langit, tapi katakan maujudun bila makan. Nabi tak katakan demikian. Sementara ahlu kalam iman mereka Allahu maujudun bila makan. Allah itu ada tanpa tempat. Pernah masuk ke saya SMS men-share tentang ai Allahu maujudun bila makan. Allah ada tanpa tempat. Saya katakan, kenapa berbelit-belit antum share makalah ini, tulisan ini? Nabi begitu mudah. Budak bertanya, ayat Allah?" dikatakan dikatakan sang budak fisa mak di atas langit selesai. Di mana Allah katakan di atas aras bersemayam selesai. Mengapa harus berbelit-belit? Ada tak bertempat? Maksudmu tak bertempat itu apa? Ya, tak di atas, tak di bawah, tak di samping, tak di tengah, tak dalam alam, tak di luar alam. Berarti tak ada. Ya, kata mereka kalau dikatakan di atas berarti Allah ada pada satu arah jihad. Karena arah atas, bawah, tengah, ya, depan, belakang itu arah. Timur, barat, utara, selatan. Kalau kau katakan di atas, menurut mereka berarti engkau mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu ada dalam satu sisi arah jihad Sementara jihad atau arah adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau katakan Allah ada di atas berarti Allah di Allah diliputi dengan tempat. Siapa yang mengatakan Allah diliputi dengan tempat? Kita hanya mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah bersemayam di atas arah selesai. Di mana Allah di atas? Berarti bertempat. Siapa yang mengatakan Allah bertempat? Dengan keterangan penjelasan diliputi oleh tempat, mustahil. Ya. Di mana Allah? Di atas aras. Apa makhluk terakhir? Yang tertinggi? Aras. Di atasnya ada makhluk? Tak ada. Ya, kalau kata mereka pakai akal lagi nih. Allah dikatakan di atas aras berarti Allah itu butuh kepada aras. Kalau nggak ada aras Allah jatuh. Ya, kita katakan walillahil matsalul ala bagi Allah perumpamaan yang tinggi langit dan bumi. Mana yang lebih tinggi? Langit di atas, bumi di bawah. Tak ada bumi, langit jatuh. Apakah Allah butuh kepada aras? Apakah langit butuh kepada bumi? Tidak. Itu percontohan dalam makhluk. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ya. Mereka sebelum mereka menolak sifat Allah, mereka bayangkan Allah sama dengan makhluk. Analogi yang batil, kias batil. Kalau anda kata di atas aras, sebelum aras dia ciptakan dia di mana? Subhanallah. Ya. Mengapa kau tanya apa yang tidak Allah jelaskan? Ya. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala ghaniyun 'anil alamin, tidak butuh kepada seluruh alam semesta, makhluk. Allah tak butuh kepada aras. Araslah yang butuh kepada Allah dan bersemayamnya Allah itu bukan sifat Zatiyah yang melekat selama-lamanya dengan Allah. Tapi itu sifat fi'liyah yang berkaitan dengan kehendak Allah. Kapan dia mau. Ya. Tatkala Allah menciptakan langit bumi sempurna, thumma stawa 'alal ars. Kemudian dia bersemangat atas arasnya. Di mana dia? Kenapa kau tanyakan di mana dia? Dia tak jelaskan dia di mana. Yang penting dia selama-lamanya berpisah dari makhluknya. Tidak dalam makhluk tidak pula makhluk dalam dirinya. Karena itulah diterangkan oleh Al-Imam Ibnu Mubarak di sini, bainun min khalqih, dia berpisah dari makhluknya. Tak pernah menyatu. Ya. Mereka menolak sifat turun. Kalau Allah turun berarti Allah pindah-pindah tempat. Itu sifat makhluk. Itu turunnya kau, bukan Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan tentang dirinya turun, kita imani dia turun. Sungguh selamat kita beriman dengan apa yang Allah jelaskan selamat. Ya. Dalam Al-Qur'an itu ada ya, akhbar. Ada berita, benarkan. Ada awamir, ada perintah, perintah mengerjakan atau perintah larangan, perintah mengerjakan kerjakan, perintah larangan jauhkan, patuhi. Perintah katakan sami'na wa ata'na. Berita katakan sami'na wa amanna. Kami beriman ya Allah. Wa saddaqna kami benarkan. Mereka tidak. Ya. Andai kata Allah Subhanahu wa taala turun berarti Allah Subhanahu wa taala berpindah-pindah tempat. Berarti Allah itu hawadis sementara Allah itu bukan hawadis, bukan baharu. Itu sifat makhluk pindah-pindah tempat. Sifat Allah mukhalafatul hawadis dalilnya laisa kamitsli syai'un kata mereka. Dalilnya lam yakun lahu kufuwan ahad. Tak ada yang sama dengan Allah. Ya. Mengambil sebagian dalil, membuang <laughs> sebagian dalil. Ini cara ahlu kalam. Ya, kita katakan Allah itu turun seperti gamelan terakhir, laisa kamitsli syai'un, tidaklah ada yang sama dengan turunnya Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kau harus ingkari, kau tentang? Dia kok yang mengatakan dirinya turun? Rasulnya mengatakan, apakah Rasulnya berdusta, Rasulnya berbohong? Apakah Rasul berbahasa dengan bahasa Arab yang tak dipahami oleh bangsa Arab? Ya, apakah Allah turunkan bahasa Quran tak dipahami oleh para sahabat? Mereka paham mana turun. Mereka tidak tanyakan bagaimana turun. Karena jangankan Allah, turun malaikat pun kita tidak bisa mengakalinya. Siapa yang tahu bagaimana turunnya malaikat? Ya, Setiap saat, setiap hari Senin, setiap hari Kamis, malaikat ya naik membawa amalan manusia kepada Allah. Bahkan satu hari dua kali ada malaikat turun dan naik. Berkumpul pada waktu subuh dan waktu asar. Ketika waktu asar, turunlah malaikat-malaikat malam. Ya, berkumpul dengan malaikat-malaikat siang, menghadiri sholat asar. Selepas itu, naiklah malaikat-malaikat siang. Bagaimana naiknya? Allah Allah. Malaikat aja kau nggak tahu bagaimana naiknya. Naiknya bagaimana Allah. Kau imani malaikat itu naik. Kau imani Allah itu subhanahu wa ta'ala turun sebagaimana yang dia kendaki. Berarti Allah turun ke langit dunia. Berarti dia masuk ke tujuh, ketujuh, keenam. Jangan kau samakan Allah dengan makhluk Allah itu punya sifat namanya al-ulu. Mana al selama-lamanya maha tinggi. Wahwal kahiru fawqa ibadi. Dia yang maha berkuasa di atas hambanya. Selama-lamanya Allah maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Ya. Itu sifat Allah SWT. Walaupun Allah mengatakan tentang dirinya, dia turun ke langit dunia. Jangan tanyakan bagaimana. Yang jelas kita yakini Allah tidak pernah dalam makhluk. Makhluk tak pernah dalam Allah. Antara keduanya berpisah. Ya. Jangan kau tanyakan bagaimana turunnya Allah Subhanahu wa taala. Kau imani yang mengatakan nabimu. Nabi beriman, Abu Bakar beriman, Umar beriman. Tak pernah mereka menukang-nukangi maknanya. Logika tak menerima Allah turun. Bukan ini makna turun ini. Yang turun ini rahmatnya. Lebih bahaya. Ya. Karena konten hadis itu maka Allah berkata, "Hal min mustaghfir?" Adakah yang meminta kepadaku ampunan? Fa'aghfirlah, kuampunkan dia. Layakkah rahmat berkata-kata seperti ini? Hal minta ibn fatubu alaih. Fatu alaih ada yang mau taubat, ku terima taubatnya. Layakkah rahmat yang turun? Kata mereka bukan Allah tapi malaikat-malaikatnya. Lebih parah. Layakkah malaikat mengatakan demikian? Ya, ini logika berpikir. Ini yang tersebar. Yang disebarkan. Dan diklaim inilah mazhab mayoritas penduduk bumi. Kadzabu wallah, mereka berdusta. Ini mazhab ahlul kalam. Orang awam. Kau jumpa anak-anak tanya dengan fitrahnya mengatakan di atas. Ya. Karena itulah penyesalan para ahlul kalam. Fakhruddin Ar-Razi, ya. Aduhai, kalau Allah aku mati di atas akidah wanita-wanita Naisafur. Ya, ajaizun Naisafur. Orang tua orang tua Naisafur itu kalau ditanya mana Allah di atas, fitrah. Ya. setengah mati Al-Imamul Juwaini menjelaskan tentang tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya. bosnya Allah tak bertempat bukan di atas. Datang seorang dari Hamadan, ya Imam, tolonglah diriku ini. Kenapa tiap kali kita berdoa? Kenapa fitrah kita ini menuntut yang di atas? Kenapa kita tengarahkan tangan kita? Allah. Tolong jawab. Berkata Abu Al-Juwaini, aduh, al hamadani, aku pusing dibuat laki-laki hamadan dari hamadan ini. Ya. Karena itu dia katakan Juwaini rujuk, Fakhruddin Razi Ar-Razi ar eh, rujuk, Al-Imam Al-Ghazali rujuk. Ya. Kepada akidah Ahlussunnah. Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari rujuk. Dia terangkan dalam kitabnya akidahnya adalah akidah Ahmad bin Hanbal rahimahullah al-Imam al menetapkan sifat-sifat Allah sebagai layak bagi Allah itu akidah al-Imam Abu Hasan al-Ash'ari rahimahullah ya kembali kepada kitab ini wal atharu fi dzalika an Rasulillah katsirah banyak sekali athar-athar tentang hal ini dari Rasulullah Allah di atas pada haji wada di hadapan 150 ribu para sahabat Nabi setelah menyampaikan khutbahnya menunjukkan ke tangannya ke atas Allahumma inni balagtu fashad ya Allah ini sudah aku sampaikan saksikan ya Nabi menunjuk ketika tak pindah-pindah kiblat Nabi ingin supaya dipindahkan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram agar berbeda dengan kami Yahudi kota Madinah apa kata Allah? Qad nara taqallaba wajhika fis sama. Kami telah telah melihat wajahmu selalu kau tengadahkan ke langit. Mengapa? Nabi menuntut daripada Allah, berharap daripada Allah yang di atas agar Allah turunkan ayat memindahkan kiblat. Maka turunlah ayat, "Fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram." Palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Ya. Jelas nanti mereka akan pertentangkan dengan ayat-ayat yang menurut mereka ya ini ayat-ayat yang membantah Allah di atas langit. Kata mereka, apa? Dengan tafsir Aina ma tuwallu fathamajullah dimanapun engkau berada di sana wajah Allah. Kita katakan ya. Allah Maha besar. Di mana kau berada, di sana kau lihat, di sana ada matahari, ya atau tidak? Di mana kau berada, di sana ada matahari. Itu makhluk dengan makhluk. Bagaimana dengan sang Khalik Jalla fi'ula? Apa payahnya? Ya, Wal hujaju mutadhahiratun dan alangkah banyaknya bukti-bukti, argumen-argumen, dalil-dalil. Ya, walhamdulillah ala dzalik, segala puji bagi Allah atas hal ini. Tsumma saqaha Darimi rahimahullahu taala kemudian, kemudian dijelaskan oleh Imam Darimi tentang dalil-dalil ini. Subhanallah. Ini akidah salaf. Ini ini akidah sunnah. Bukannya akidah Wahabi ini. Al-Imam Nuqaim rahimahullah ini hidup pada abad ke-8. Syekh Muhammad bin Abdullah hidup pada abad ke-12. Bagaimana dikatakan akidah ya Wahabi? Dalam dialognya dia ini orang-orang Wahabi bego-bego nih Wahabi ini Akalnya tak jalan, akalnya original, tak pernah dipakai. Ya, original menerima wahyu, bersih, bukan akal ahlu kalam yang kotor. Terkontaminasi dengan kotoran-kotoran falsafat, ya dari Yunani, dari dari ya ahlu kalam. Ini bersih Naam. أحسن الله إليكم وذكر ابن هزيمة عن ابن المبارك أنه قال أنه قال له رجل يا أبا عبد الرحمن قد خفت من كثرة ما أدعو على الجهمية فقال la takhaf fa innahum yaz'umuna anna ilahaka alladhi fis sama laisa bi syai'in ya Ibnu Khuzaimah rahimallah meriwayatkan daripada Ibnu barak Ada seseorang bertanya kepada ya Aba Abdurrahman, qad khiftu min kathrati ma ad'u al-jami. Aku takut karena aku selalu mendoakan keburukan, kecelakaan, kebinasaan kepada kaum Jahmiyah. Siapa Jahmiyah ini? Adalah yakni nisbat kepada pembuat mazhab ini yang bernama Jaham Jaham bin Sofwan. Jaham bin Sofwan ini ya dialah yang menafikan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala Allah tak bersifat tak bernama dan dia mendapatkan ajaran daripada Ma'bad al-Juhani dari Irak sana Ma'bad ini mendapatkan mazhabnya dari Yahudi yang menyihir Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi ilmu kalam nenek moyangnya Jahmiyah, Jahmiyah nenek moyangnya Yahudi. Yahudi nenek moyangnya adalah <laughs> iblis. Inilah sanad mereka. Karena yang me, sanadnya mereka yakni e, nenek moyang adalah afwan, nenek moyang adalah Firaun. Inilah nenek moyang tertinggi, sanadnya sampai ke Firaun. Karena Firaunlah yang menolak Tuhan di atas langit, membantah Musa alaihissalam. Inilah sanadnya. Tanah Jamia, Firaun. Ya. Tentunya Firaun ini semua <laughs> daripada iblis pula, karena iblis pokok daripada keburukan yang menyelewengkan akidah kaum muslimin, akidah manusia. Inilah Jahmiyah, laki-laki bertanya, "Ya, Abdurrahman, aku selalu berdoa kejelekan untuk Jahmiyah ini. Kira-kira aku khawatir jangan-jangan aku berdosa." Qala, "La takhaf, jangan kau takut." Ya fa innahum yazumuna anna ilahaka alladhi fis sama' laysa Karena mereka mengklaim Tuhanmu yang kau enggak biangit tidak ada. Ya. Jadi dapat daripada Ma'abad Al-Juhani dapatnya. Ya. Ma'abad Juhan daripada Ja'ad bin Dirham. <laughs> Sanatnya ini. Jahmiyah, Jaham bin Sofan dari Ma'abad Al-Juhani. Ma'abad Al-Juhani daripada Jahat bin Dirham. jahat bin Dirham dari Yahudi yang menyihir Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ini sanadnya. Dan jahat bin Dirham inilah yang disembelih di hari raya Idul Adha. Berkata Raja Abdullah Al-Qasri, "Ya ma'asyaran nas, dhahhu dhahayakum." Wahai manusia, selepas khutbah ini sembelihlah sembelihan kalian. Fa ini mudhahin bi Ja'ad bin Dirham. Sesungguhnya aku akan menyembelih Jad bin Dirham karena dia mengklaim tidak ada Tuhan di atas langit. Turun dari, dari mimbarnya, dia <laughs> sembelih Jad bin Dirham. Ini akidah ahlul kalam. Akidah ahlul sunnah ini akidah ahlul sunnah. Ibn Qayyim ini hanya menukil perkataan Abdullah Barak. Siapa? Tabi'ut tabi'in. Menukil perkataan para tabi'in menukil perkataan para sahabat, bukan ya kita wahabi. Ya. Allah Akbar. Jadi ini bukan akidah Imam Abu Wahab. Abu Wahab tidak membawa akidah yang baru. Dia tidak ada sama sekali membuat sesuatu yang baru. Ya. Nah, وصح عن an المبارك أنه mubarak annahu qala inna lanastati'u an nahkiya kalam al-yahuda wan nasara kalam al-yahudi an nahkiya kalam al-yahudi walan nasara wala nasara wan nasara dengan riwayat yang sah daripada beliau dia mengatakan kita tuh boleh menceritakan tentang apa-apa yang dikisahkan Yahudi dan Nasara, yaitu tentang Israiliyat. Kita boleh menceritakan tentang umat terdahulu Bani Israel. Kata Nabi SAW, ya, hadis an Bani Israel wal haraj. Ceritakan tentang apa-apa yang diceritakan Bani Israel, tak ada masalah. Kisah-kisah dari Bani Israel terbagi tiga. Satu, kisah-kisah yang dibenarkan oleh Islam, dibenarkan oleh Quran, dibenarkan oleh Sunnah, kita benarkan dia. Dua, kisah-kisah yang didustakan oleh Quran dan Sunnah, maka kita dustakan dia. Ketiga, tidak ada konfirmasi daripada Quran, tidak menerkan tidak pula menyalahkan. Ini kita boleh ceritakan, boleh kita kisahkan, mengambil pelajaran-pelajaran padanya. Ini namanya Israiliyat. Boleh kita ceritakan tentang Bani Israel. Banyak para sahabat melukis daripada Kahab al habar kisah-kisah tentang umat terdahulu, Bani Israel yang diambil daripada kitab mereka. Tak mengapa. Tapi kata beliau, wala nastati'u an nahkiya kalam al jami Tak bisa kita menceritakan kembali, mengulangi kembali perkataan kaum Jahmiyah. Jadi penyimpangan bukan penyimpangan yang kecil, ini bukan perkara-perkara gampang, perkara besar berdusta atas nama Allah Subhanahu taala. Tuhan pencipta alam semesta, dia sampaikan tentang dirinya, "Ini sifatku, ini namaku," didustakan. Mendustakan nabinya, "Ini Allah." Tidak, bukan ini. Nabi tidak bermaksud ini, maknanya ini. Allahu Akbar. Seolah-olah Nabi tak pandai berbahasa Arab, Allah tak pandai menyampaikan perkataan dapat dipahami manusia. Sehingga ini semua dianggap teka-teki ini semua. Semua sifat-sifat Allah teka-teki itu kecuali diterima akal mereka. Kalau nggak diterima, teka-teki. Jawabannya ada pada mereka ahlu kalam. Hebat. Seolah-olah mereka penterjemah resmi. Subhanallah. Siapa yang akan mereka jadi penterjemah resmi? Ya. Apakah mereka lebih pintar daripada Nabi, para sahabat, para tabi'in? Subhanallah. Karena itulah sungguh sesat menyesatkan perkataan mereka. Ini perkataan mereka nih. Dulu anak belajar pesantren ada buku namanya dinul Islami. Penerbitnya dari satu dari satu negeri sana, dari Mesir. Ada ungkapan, ya. Ini ungkapannya. As-salafu aslam. Kaum salaf lebih selamat. Al-khalafu a'lam wa ahkam. Kaum khalaf lebih mengerti, lebih berilmu, lebih bijaksana. Ya. Ini perkataan mereka. Ya, salaf itu selamat karena dia benarkan apa Allah katakan. Kau, tapi kaum khalaf itu lebih berilmu, lebih mengerti, lebih tahu, lebih bijaksana. Ini ungkapan batil. Subhanallah. Siapa itu salaf? Siapa itu khalaf? Salaf adalah semua orang-orang yang beragama sebagaimana beragama Nabi dan para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, itulah salaf. Siapa yang ikut cara mereka? Salaf. Salafi, jamaknya salafiyun. Maka salaf atau salafiyun atau salafi secara mufrad bukanlah dia ormas. Bukanlah dia ya sekte. Tapi dialah agama yang dibawa Rasulullah para sahabat dan para tabi'in. Ya. Adapun khalaf, siapa itu khalaf? Kalau salaf secara bahasa orang datang terdahulu secara bahasa. Secara istilah salaf adalah nabi, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan orang yang beragama sebagaimana cara beragamanya mereka itu salaf. Khalaf secara bahasa orang datang belakangan. Secara bahasa kita ini semua khalaf. Karena kita belakangan daripada sahabat. Adapun istilah khalaf adalah orang yang beragama dalam bab akidah, asma wasifat tidak sebagaimana dipahami oleh salaf. Inilah khalaf. Mereka mengatakan al-khalafu a'lamu ahkam. Kaum khalaf lebih berilmu, lebih bijaksana. Ya subhanallah. Mereka lebih pintar daripada para sahabat. Quran keturun ke tengah-tengah para sahabat dengan bahasa mereka. Bilisanin Arabiyyin mubin. Ya, kata mereka tak ngerti para sahabat itu. Terima-terima aja, mereka tak dipikirkan mereka. La ilaha illallah. Ini pelecehan. Nah, tafadhal. Qaulul Auza'i rahimahullahu taala قال أبو عبد الله الحاكم أخ قال أخبرني محمد بن علي الجهيري الجوهري الجوهري ببغداد قال حدثنا إبراهيم بن الهيثمي حدث قال حدثنا محمد بن قصير المسيسي قال سمعت الأوزاعي يقول كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى جل ذكره فوق عرشه ونؤمن بما وردت به السنة وهذا الأثر, وهذا الأثر يدخل في حكاية مذهبه ومذهب التابعين فلذلك ذكرناه في موضعين في الموضعين نعم في الموضعين Berkata Imam Za'i rahimahullah, berkata Abu, Abu Abdullah Al-Hakim telah memberitakan kepada Muhammad bin Ali Al-Jauhari di Baghdad. Dia berkata telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Haytham. Dia berkata telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Kathir Al-Masisi. Dia berkata, aku mendengar Auza'i, Imam Auza'i berkata, "Kunna kami wattabi'un dan para tabi'in mutawafirun." Begitu banyaknya jumlah kami, mayoritas kami begitu banyaknya. Jumlah kami naqulu semua kami mengatakan, "Innallaha ta'ala innallaha ta'ala jalla dzikruhu." Sesungguhnya dialah Allah yang maha mulia. Yang begitu mulia penyebutannya fauqa arsihi di atas arasnya wa nu'minu bima uradat sunnah dan kami imani semua yang diterangkan oleh sunnah tentang Allah. Ya. Dan athar semacam ini wa hadzal atharu yadkhulu fi hikayati dimasukkan dalam hikayat tentang mazhabnya dan mazhab para tabi'in. Karena itulah kami ulangi dua kali hal ini kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Jadi Allah di atas haris itu bukan akidah wahabi itu perkataan Allah. Ya, itulah perkataan Nabi. Itu perkataan para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Dusta mereka mengatakan ini adalah merupakan akidahnya Wahabi. Dusta besar. Ya. Inilah akidah Ahlussunnah. Jadi Ahlussunnah itu ditandai Ahlussunnah bukan dengan nama. Kami Ahlussunnah. Semua orang bisa mengaku Ahlussunnah. Kami nomor satu, kami Ahlussunnah. Ahlu sunnah itu yang mengikuti jalan Nabi, para sahabat, para tabiin. Itu ahlu sunnah. Ya. Bukan orang membuat nama, kelompok, ormas. Kami ahlu sunnah loh. Tak ada guna nama. Ya. Jika bertentangan dengan hakikat isinya. Allah tabaraka ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala abdihi wa rasulih Muhammad. Wa a'khru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.